Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Buya Yahya yang saya muliakan. Ini saya mau tanya yang ada hubungannya dari imah tadi tentang puasa sunnah. Begini Buya, yang pernah saya dengar ya dari ngaji di diniyah sejak kecil itu puasa sunnah terutama di sunnah sawal puasa sunnah sawal itu yang pernah saya jalani dan pernah saya dengar itu ngelanjutkan setelah tanggal satu sawal itu tanggal satu sawal diharamkan puasa nah puasa enam hari itu yang saya pahami itu dari tanggal 2 ngelanjutkan sampai 6 hari. Habis itu sudah, itu yang saya pahami. Terus ini ya belakangan dan Bapak di ini saya sering dengar puasa sunnah di Sawal itu boleh dijalankan yang penting dalam bulan Sawal dan enam hari terserah diambil tanggalnya berapa. Karena nanti kalau di tanggal 2 kita akan nyambut tamu lebaran misalnya. Kita menghormati tamu. Jadi nggak usah puasa. Jadi boleh dijalankan di tanggal-tanggal terserah berapa yang penting di dalam bulan Syawal. Nah, ini sebenarnya bagaimana Buya yang benar atau yang afdol? Itu Bagaimana mohon penjelasannya. Demikian ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas penjelasannya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang puasa Sawal. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan jumhur ulama, puasa enam Sawal penjelasan dari Fa'ad Ba'ahu Sitan 6 Syawal itu disunnahkan menurut madhab Imam Syafi'i disunnahkan di atas sunnah sangat dikukuhkan jika di tanggal kedua sampai berurutan tanggal ke-6 itu di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tapi bukan berarti kalau dua hari besok dibolong-bolong itu tidak boleh jangan terlalu keras ini adalah sunnah jadi kalau bisa enam hari oke okay lah tapi ingat, menurut madhab Malik makroh langsung tanggal kedua, ketiga, keempat. Ayo. Jadi sebetulnya kita tidak boleh keras-keras ya. Jangan sampai kita mudah nyalain orang. Jadi kalau anda kenal madhab malikiyah itu enggak. Tidak langsung di hari kedua, ketiga, keempat nanti. Jadi kalau hari ketiga, empat itu adalah khawatir takut menjadi seperti wajib lalu ngerepotkan orang. Buka, nggak apa-apa. Sesuka-suka yang enak. Jadi jangan kalah. Tapi kalau yang menurut apa yang saya ketahui, memang betul di dalam madhab kita Imam Syafi'i dijelaskan sebaiknya adalah setelah hari raya lebaran sehari, kemudian puasa lagi. Dan itu yang dilakukan oleh seperti amalnya ahli Hadramut. Jadi kalau di Hadramut di Tarim itu nggak ada. Selebaran itu tanggal 2-3. Jadi semua hari raya itu tanggal 1 itu ke masjid ke Jabana, sholat hari raya. Setelah itu tanggal 2-3-4 puasa lagi. Nanti wat hari rayanya puak lebaran ketujuh. Karena ini adalah madhab syafi'i. Sementara dalam madhab, madhab malik tidak seperti itu. Jadi ini adalah khilaf. Kalaupun kita orangnya madhab syafi'i. Pengen puasanya nanti aja deh. Setelah tanggal tujuh saya puasa. Boleh. Juga nggak ada masalah. Dan tidak dikatakan tidak sunnah dalam madhab syafi'i. Jadi dalam madhab syafi'i puasa enam sawal adalah sunnah kapan saja. Cuman sunnah di atas sunnah kalau kita bisa berurutan setelah sah, setelah lebaran itu. Itu adalah khilaf di antara ulama. Kita pun harus nyantai kalau jelaskan orang jangan harus begini kamu nyalain orang. Siapa yang mengatakan puasa boleh kapan saja? Kan harus enam sawal. Ini sudah salah. Dan kadang-kadang orang salah itu memang kadang-kadang juga tambah bikin salah misalnya. Memang ada kadang kita dengar harus enam sawal. Siapa yang mengatakan harus? Berurutan setelah lebaran tuh harus langsung. Tidak harus Ustaz. Kan begitu. Tidak harus Pak. Kalau lagi lega, apalagi tamunya banyak, ingin nemui tamu, menemui tamu, sudahlah. Ikut madhab malik ini. Bukan madhab Malik saja. Ikut madhab Syafi'i tetap sah dapat kesunahan. Mungkin ada ibunya lagi datang pengen makan bareng. Afwan mohon maaf ibu saya lagi puasa. Hebat bener tuh orang. Eh? Batalin tuh puasa sunnah. Nah, baik, eh sederhana ya. Jadi madhab syafi'i memang sunnah seperti yang Bapak ketahui itu. Bapak mengetahui bahwasanya puasa sunnah sawal adalah setelah hari kedua. Setelah hari pertama. Dua dan seterusnya. Begitu memang. Dan jumhur ulama seperti itu.